Kemudian tadi kan dikatakan bahwasanya Kana dan saudari-saudarinya lah. Nah maksudnya saudari-saudari Kana itu apa? Saudari-saudari Kana dia adalah berupa fiil-fiil yang amalannya, tugasnya dia seperti Kana. Yaitu apa? Yaitu merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi nanti kita akan menemukan fiil-fiil yang dia fungsinya adalah seperti kana. Yaitu dia merofakkan muktada, kemudian dia menasobkan khobar. Baik, saudari-saudari kana itu apa saja? Di sini kita sebutkan kelompok yang pertama yaitu asbaha, adha, dolla, amsa, dan bata. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan waktu kalau asbaka menunjukkan waktu pagi, adha itu waktu duha, dolla waktu siang, amsa waktu sore, sedangkan bata ini waktu malam. Contohnya misalnya bata al-waladu iman Kita perhatikan asalnya adalah al-waladu naimun. Kala kemasukan bata berubah menjadi batal waladu naiman. Tayyib, saya kira dapat dipahami. Karena fungsi dari bata ini adalah sama seperti kana. Karena dia memang saudari-saudari kana. Tayyib, kelompok yang kedua dari saudari-saudari kana adalah laisa. Laisa ini digunakan untuk penafian, untuk penafian ya. Contohnya misalnya, laisan najahu sahlan. Asalnya kan, an najahu sahlun. Tatkala kemasukan laisa, dikarenakan laisa saudarinya kana, ya berubah menjadi laisan najahu sahlan. Kesuksesan itu tidaklah mudah. Itu untuk penafian di sini laisa. Baik, kemudian kelompok saudari kana yang lain yang ketiga ya, yaitu sorok. Sorok itu digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan, ya, berubah Contohnya misalnya Soro Muhammadun Syaban. Asalnya kan Muhammadun Syabun. Muhammad adalah seorang pemuda. Tatkala kita masuki dengan Soro maka arabnya berubah ya. Dari muktadanya yang rofa dia tetap rofa ya tatkala menjadi isim dari Soro dan khobar Soro dia berubah menjadi mansub sehingga menjadi Soro Muhammadun syaban Muhammad telah menjadi seorang pemuda ya dulu kan masih anak-anak mungkin ya masih bayi ternyata setelah ditinggal berapa tahun Muhammad sudah gede misalnya sehingga Muhammad berubah dari yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi seorang pemuda. Intinya soro ini digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan. Tayyib. Kelompok saudari-saudari kana yang lain adalah madama. Madama ini digunakan untuk menunjukkan adanya jeda waktu. Adanya jeda waktu artinya kan selama ya adanya jeda waktu. Contohnya misalnya la tahruj madamal yaumu mumtiron. Kita perhatikan madama ini masuk pada susunan al yaumu mumtirun hari hujan. Nah, sehingga tatkala kemasukan madama berubah menjadi al-yaumu mumtiran karena memang madama di sini dia adalah saudari-saudari dari kana. Tayyib, kemudian kelompok yang lain dari saudari-saudari kana yaitu mabariha, mangfakka, mafati'a dan mazala. Ini semuanya digunakan untuk menunjukkan adanya istimrar yaitu kesinambungan terus menerus ya senantiasa istimrar kesinambungan ya contohnya misalnya mazalas sariku mukaddiran artinya apa pencuri itu senantiasa membuat resah karena memang di sini dia menggunakan mazala, itu digunakan untuk menunjukkan adanya kesinambungan terus menerus senantiasa ya demikian Nah, itu adalah saudari-saudari dari kanan Nah,